al tidak al-kurama, bapak-bapak hadirin hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa melaksanakan salah satu dari perintah agama yaitu belajar atau menghadiri majlis ta'lim khususnya malam hari ini kita belajar kitab tafsir sebagaimana yang rutinan kita baca yaitu membaca kitab terjemahan Departemen Agama yang di diterangkan atau diambil keterangannya dari kitab At-Tafsirul Wadhul Muyassar karangan Syekh Muhammad Ali as mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin malam hari ini kita membaca surat Al-Jin pada bagian terakhir Bismillahirrahmanirrahim di dalam keterangan terjemahan Departemen Agama diberi judul pemeliharaan pemeliharaan Allah terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi khususnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT itu menurunkan wahyu atau firman-Nya kepada para nabi khusus untuk firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran maka itu dijaga kelestariannya, keasliannya dan kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat inna nah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra yaitu Al-Qur'an. Wa inna dan sesungguhnya kami pula lahu kepada Al-Quran itulah hafidhun pasti akan menjaganya jadi firman Allah yang berupa Al-Quran adalah firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya firman Allah berupa Al-Quran itu yang dijaga sedangkan firman Allah yang konon disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi yang terdahulu tidak mendapatkan penjagaan seperti Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu dijadikan oleh Allah sebagai mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi-nabi terdahulu setelah diberikan pemahaman oleh Allah SWT, kemudian mereka diberi mukjizat-mukjizat macam-macam mujizatnya, hebat-hebat mujizatnya. Yang paling atau sering kita dengarkan Nabi Ibrahim itu tidak uh, mati atau tidak hangus tatkala dibakar, ya. Nabi Musa apa? Antara lain beliau bisa membelah lautan. Ah, Nabi sebab Nabi Yunus alaihissalam beliau tidak mati tatkala dimakan oleh ikan paus barangkali gitu ya ikan besar dan masih banyak ada nabi yang tidak terkenal artinya bukan termasuk dari 25 nabi yang wajib kita hafalkan itu saya pernah baca riwayatnya namanya Nabi Daniel Daniel ya kalau orang Barat bilang Daniel kalau orang Arab bilangnya Daniel ya itu seorang nabi ya nama seorang nabi. Di zaman itu, di zamannya Nabi Daniel ini, ada seorang raja yang lalim alias dolim, kejam. Pemerintah alias ya presidennya lah orang itu ya. Kejam sekali. Ini si rajanya itu mempunyai penjara bawah tanah. Penjara bawah tapi isi penjara itu di samping manusia yang dimasukkan, di situ dipelihara beberapa ekor singa. Jadi kalau ada orang yang salah dimasukkan penjara itu sama dengan untuk makanan singa. Ya? Nah, tatkala Nabi Daniel itu beribadah kepada Allah karena beliau seorang nabi bukan rasul. Kalau rasul kan diperintahkan untuk mengajak masyarakat untuk masuk Islam. Kalau nabi tidak, nabi itu ya dirinya diangkat oleh Allah menjadi nabi. Barangkali kalau umat Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Jadi tidak harus mengajak orang lain untuk ah, apa namanya beribadah kepada Allah, ya dirinya beribadah. Cuman ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi Daniel itu dianggap merusak tatanan eh, oleh raja yang lalim, raja kafir itu. Ringkas cerita, Nabi Daniel ini ditangkap, kemudian dia dimasukkan ke penjara bawah tanah tersebut maksud si raja agar Nabi Daniel ini dimakan singa tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daniel subhanallah ya setelah satu hari dua hari tiga hari ternyata ditengok oleh uh, si raja atau oleh penjaganya ternyata itu Nabi Daniel masih tidur tiduran ditemani oleh si macan-macan atau singa-singa itu. Jadi berdamai dengan singanya. Ya, nah, itu juga namanya mukjizat. Demikian dan seterusnya banyak riwayat-riwayat para nabi dan para rasul yang diberi mukjizat oleh Allah SWT. Sedangkan Nabi Muhammad diberi mukjizat yang langgeng kekal abadi sampai hari kiamat itu adalah Al-Quran yang tidak berubah kalau saat nabi-nabi terdahulu ya sudah, cuma didengarkan saja ceritanya. Nabi Daniel kita tidak bisa tahu ya apa ceritanya, ya apa kejadiannya, cuma ceritanya. Nabi Nuh, Nabi Ismail, semuanya para nabi terdahulu ya cuma ceritanya begitu, tapi tidak bisa dinikmati oleh orang sekarang. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad bisa dinikmati oleh orang sekarang, yaitu Al-Qur'an. Kita sekarang ngaji Al-Qur'an, ya enggak? Kadang-kadang kita mendengarkan kiraatul Quran, kita nikmati. Ya dah. Nah, itu karena mukjizat Nabi Muhammad ini lestari ila yaumil kiamat sampai hari kiamat. Itulah mukjizat. Itu maksudnya pemeliharaan Allah terhadap wahyu yang diturunkan kepada uh, kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kul inni ad'u rabbi wa la به bihi ahada. Ayat 20 artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad sesungguhnya aku aku di sini adalah Nabi Muhammad maksudnya hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya lanjutannya ini ada lanjutannya Kul inni la amliku lakum dorong wala rosyada. Katakanlah sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemadorotan atau bahaya sedikit pun kepadamu wahai manusia dan tidak pula memberikan manfaat secara langsung. Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengaku demikian. Aku tidak bisa membahayakan dirimu dan tidak bisa memberikan manfaat langsung pada dirimu kecuali dengan izin Allah. Kul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah sesungguhnya aku sekali-kali tidak seorang pun yang dapat melindung melindungiku dari adab Allah dan sekali-kali tidak akan memperoleh tempat perlindungan selain dari Allah. Ini riwayatnya bahwa di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di Mekah waktu itu, beliau mendapatkan gangguan-gangguan dari kaum kafir Quraisy. Macam-macam gangguannya, mulai dari diserang, mulai dari digoda, mulai Nabi Muhammad SAW Alaihi sholat dilempari kotoran onta, Abu Lahab juga demikian merintangi jalannya. Nabi Muhammad tatkala mau berdakwah, tatkala mau beribadah, istri dari Abu Lahab juga demikian membawa hamalat al-hatab, membawa kayu-kayu bakar untuk apa? Untuk merintangi jalannya Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad itu biasanya lewat sebut saja Mekah gang misalnya. Maka di Gantiga itu diberi kayu bakar Maksudnya agar Nabi Muhammad tidak bisa lewat di gang tiga tersebut. Siapa yang melakukan? Istri dari pamannya alias bibinya sendiri. Kita kita bisa berpikir ya. Kalau orang itu memiliki musuh, musuh ini ya. Tapi musuhnya itu bukan dalam keluarga. Sebut saja lah misalnya kalau satu kampung itu ya kampung pojok sebelah sana ya rumahnya sebelah pojok sana itu walaupun kita nggak enak punya musuh tapi lumayan masihan kenapa karena kita bisa menghindar tapi bayangkan saja Nabi Muhammad itu yang memusuhinya itu adalah paman kandungnya dan istri pamannya. Yang mana paman kandungnya ini ya setiap saat mau masuk ke rumah keponakannya ya nyekarep semau sendiri ya mau gue mau masuk mau ini berat tidak kira-kira perjuangannya jadi perjuangan yang paling berat adalah menghadapi dalam istilah musuh dalam selimut ya itu istilah musuh dalam selimut per ah, repot ini repot sekali misalnya Nabi Muhammad mau membuat rahasia tapi berhubung ini pamannya sendiri ya tahu Nabi Muhammad mau pergi ke arah timur. Berhubung pamannya di situ juga. Istri pamannya juga di situ juga. Ya tahu jadinya. Oh, ponaanku katinang daerah timur sana. Tak cegah di sini. Ya gitu. Jadi perlawanan yang sangat luar biasa adalah dari Abu Lahab. Karena itulah Allah paling murka dari umatnya Nabi Muhammad ini adalah kepada Abu Lahab. Dan Abu Lahab itu sudah dipastikan masih hidup saja sudah dinas, sudah ditentukan, pasti masuk neraka. Saking murkanya Allah SWT kepada Abu Lahab. Apa itu? Ayat Tabat siada abila lahabi watab dan seterusnya. Ya, celakalah tangan Abu Lahab dan seterusnya dan dia pasti masuk neraka. Jadi pertentangan dari seorang yang berdakwah itu adalah orang yang paling dekat dengan dirinya Semakin terus, semakin terus, semakin terus, ya semakin jauh, semakin jauh, semakin ringan menghadapinya. Tapi yang paling dalam, paling apa namanya repot dihadapi adalah ya dalam rumah tangganya. Kenyataan kan demikian. Kita misalnya yang ahli di musola, ahli sholat, ahli mengaji, ahli gini. Kadang-kadang yang paling repot kalau mempunyai keluarga satu rumah entahlah entah istri, entah anak, entah keponakan, entah bapak, entah ini yang kebetulan naudzubillah memusuhi alias tidak sinkron, tidak pas dengan keinginan kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mengaji, untuk ini. Wah, ini repot, penggerengan repot ya dah. Tukarannya jadi repot. Ini kepingin ke sini, ini ke situ. Wah, inilah di antaranya. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlawanan semacam itu. Suatu saat Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy, pimpinan Abu Jahal, pimpinan Abu Lahab, dan mereka semuanya itu datang kepada Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Muhammad, gimana kalau kita damai saja? Sudahlah, kamu tidak usah menyembah Tuhanmu, dan aku tidak akan memusimu. Sudahlah, kamu jadi orang biasa-biasa saja, enggak usah jadi dai, enggak usah jadi mubalek, enggak usah jadi nabi, ya, enggak usah. Nah, aku tidak bakalan memusimu. Itu tawaran orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ya Nabi Muhammad katakan kepada ya. mereka. Ya apa jadi? Katakan kepada mereka. Apa itu? Isinya perintah Allah katakan ya Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir itu sesungguhnya aku hanyalah menyembah Tuhanku dan aku tidak persekutukan sesuatu pun dengannya diajak damai, diajak kembali kepada agama nenek moyangnya maksudnya agama nenek moyangnya orang kafir Kures penyembah berhala tidak mau Nabi Muhammad. Dan katakan juga ya Nabi Muhammad, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemadorotan alias bahaya bagimu dan juga tidak ada manfaat ya kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya aku sudah ini aku adalah Muhammad. Aku tidak bisa memberikan bahaya kepada dirimu ya atau juga Aku tidak dapat memberikan manfaat pada dirimu kalau tidak diberi izin oleh Allah. Buktinya apa? Buktinya Nabi Muhammad walaupun berdakwah selama hidupnya itu selama diangkat jadi nabi justru pamannya tidak masuk Islam tidak mendapatkan hidayah ya itu berarti memang Nabi Muhammad tidak kuasa untuk memberi hidayah kepada siapapun adanya paham ya itu maksudnya karena itu kalau misalnya kita berdakwah, kita mengajak kebaikan, kita sudah mengajak orang lain baik, berbuat baik. Tapi kebetulan ponaan kita blebes. Ya. Paman kita tidak bleb. Nabi Muhammad juga demikian godaannya dari keluarga dalam. Paham? Juga Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan sesungguhnya aku sekali-kali tidak Tiada seorang pun yang dapat melindungiku. Tidak ada. Kalau Allah sudah memberikan uh, bahaya pada diriku, nggak ada orang yang mampu untuk mencegahnya. Misalnya, misalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita lah di sini ini, kita kepingin aman, tiba-tiba Allah murka, misalnya, naudzubillah min dzalik, mengirimkan gempa bumi. Siapa yang kuasa menolaknya? Tidak mungkin. Itu maksudnya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Alias Nabi Muhammad pun juga kita-kita tidak akan mendapatkan tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga kepada orang kafir. Kata Nabi Muhammad barangkali tidak juga kepada Abu Jahal, tidak juga kepada Abu Lahab sang paman, Ya, satu-satunya yang maha pelindung bagi beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelanjutan ayat ini inilah jawabannya. Illa balaghum minallahi wa risalati wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Disuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan demikian. Akan tetapi aku, aku di sini adalah Nabi Muhammad hanyalah berkewajiban menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya yaitu agama Allah. Maka barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya Sesungguhnya baginya lah neraka jahanam mereka kekal di dalamnya selama lamanya. Ya, itu maksudnya demikian. Ringkasnya Allah perintah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat mengatakan, Hai hey, Muhammad, katakan kepada orang-orang itu, siapa saja, khususnya orang kafir Quraisy, ya kalau engkau atau kalau kalian mengajak aku menyembah Tuhan kalian, mohon maaf. Aku tidak bakalan menerima ajakan itu karena aku tidak akan menyembah suatu pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak bisa memberi manfaat kepada aku sama seperti aku juga tidak bakalan bisa memberi manfaat kepada kalian. Kalian tidak mampu melindungiku seperti juga aku tidak mampu melindungi kalian itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Tugasku apa sih? Kata Nabi Muhammad, tugasku adalah menyampaikan wahyu Allah. Itu saja tugasku, gak ada yang lain. Kalian mau masuk Islam, Alhamdulillah. Kalian mau tetap menjadi orang kafir juga terserah kalian. Kalau kita terapkan saat sekarang itu kan zaman Nabi Muhammad ya. Seperti kita alhamdulillah di tempat ini mengaji. Mengaji apa? Tafsir Al-Qur'an. Apa tugas kita yang hadir di sini? Kalau saya tugasnya adalah menyampaikan apa yang ada dalam kitab ini menerangkan. Tugasnya bapak-bapak dan ibu-ibu apa? Yang mendengarkan. Kemudian kalau ada perintah agama, apa itu? Yang mengamalkan. Itu tuh ada perintah lain apa? Mengajak orang banyak untuk hadir. Ya sudah, misalnya sudah diundang, diumumkan ya. Tapi yang hadir cuma nah, berapa sebut saja 50 orang. Yang 500 orang tidur di rumah masing-masing, yaitu urusan mereka masing-masing. Kita tetap tetap saja diperintahkan untuk berdakwah sampai kapanpun pahalanya untuk kita. Itu Maksudnya demikian. Karena itu bapak-bapak aktivis-aktivis pengajian ya mengaji di mana saja misalnya. Wah lah kok yang hadir cuma dua misalnya contoh ini ya saya gampangkan nih kalau Ramadan ini ya kita umumkan bapak-bapak ibu-ibu mulai besok di musola al Al-Falah Di musola Al-Falah ini akan diadakan tartilul Quran kepada bapak-bapak dimohon untuk hadir. Sepakat? Semuanya ngaku sepakat. Alhamdulillah. Tapi yang hadir cuman tujuh atau dua pak? Tujuh sudah banyak ya, yang ngacung tujuh Yang lima puluh tidur, yang tujuh ada di musola Itu sudah banyak tujuh pak ya Ya, berarti besok diumumkan Kok bisa diumumkan lagi? Iya, karena tugas kita yang mengumumkan, mengajak. Sampai setiap hari, sampai akhir Ramadan diajak saja. Itu tugas kita mengajak. Urusannya didengar atau tidak didengar, itu masing-masing. Lah yang mengajak tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nabi Muhammad mengajak Abu Lahab sang paman untuk masuk Islam itu hampir setiap hari, setiap kesempatan. Tapi berhubung itu pamannya pamannya itu malang keri, marah-marah. Ya, tapi Nabi Muhammad terus saja mengajak. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad mengharapkan ridho dari Allah. Kalau tanya, eh hey, Nabi Muhammad, apakah kamu tidak kepingin Abu Lahab sang pamanmu itu masuk Islam? Pasti kepingin. Tapi kalau tanya lah, kenapa tidak masuk Islam? Itu adalah tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau kita tanya lagi kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad lah kenapa? Kok nggak engkau saja memberi hidayah kepadanya? Maka pasti jawabannya urusan hidayah bukan urusan manusia, tapi urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita tanya lagi, lah kamu kan sudah tahu kalau Abu Lahab pasti tidak akan masuk Islam kan sudah pasti itu. Maka pasti Nabi Muhammad akan mengatakan demikian tugasku hanyalah untuk menyampaikan dan mengajaknya sampai kapanpun sampai mati tugasku ya itu ya nah saya gambarkan lagi gampangnya muadzin di musola sini muadzin tugasnya apa ya adzan ya dah Allahu akbar Allahu akbar sopo ya adzan tugasnya kalau apa sopo azan nggak ada yang ada ya sholat sendiri saja itu tugasnya sudah Ya ada. Kau usah pusing ini. Saya sudah azan, masa sesudah komat? Eh maaf. Saya sudah agan, masih disuruh komat. Sudah suruh komat, saya disuruh jadi imam. Sudah jadi imam gak ada pamongnya akhirnya saya sendirian gitu. Ya, Alhamdulillah itu tugas dari Allah yang bisa dilakukan. Loh, orang lain gimana? Kita resah kadang-kadang. Saya sudah pusing, saya sudah ajak semuanya. Tapi nggak payu, saya ini nggak payu. Tidak apa-apa sudah, yang penting bapak ini yang aktif ya itu aktif. Ya, besok surga alhamdulillah di dewi ya. Paham? Nah, intinya itulah kewajiban kita wa ma'al rasuli illal bala tidaklah atas para nabi itu kecuali hanyalah untuk menyampaikan wahyu. Dan itu bukan berarti Nabi Muhammad dikatakan maaf-maaf naudzubillah min kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu dakwanya gagal, naudzubillah min dzalik. Loh kenapa kok gagal? Itu tidak bisa mengislamkan. Tidak bisa mengislamkan Abu Lahab sang pamannya. Oh bukan gitu hitungannya. Hitungan syariat tidak demikian. Jelas ya? Hitungan syariat tidak demikian, tapi gimana mengajak menyampaikan ya. Nabi Muhammad juga pernah marah, pernah. Nabi Muhammad marah, Nabi Muhammad perang, perang, angkat senjata, angkat senjata. Nabi Muhammad mengajak dialog santun. Nabi Muhammad sangat santun, sangat sopan. Semua akhlak ada pada Nabi Muhammad. Ya? Apakah Nabi Muhammad cuman ceramah-ceramah saja? Oh enggak. Bukan itu saja Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad mengajak atau memimpin penghancuran bejana-bejana yang dipergunakan untuk menyimpan homer atau bir atau arak. Tatkala di Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah bahwa homer-homer itu saat itu diharamkan secara mutlak. Homer itu arak, gampangnya bir di sini ya. Maka Nabi Muhammad memimpin apa pemberantasan homer-homer itu di kota Madinah. Orang-orang Madinah yang sudah Islam pada akhirnya taat kepada Nabi Muhammad dan mereka mengeluarkan bencana-bencana, gentong-gentong, dikeluarkan, dipecahi semuanya. Bahkan digambarkan seakan-akan ini ibarat Madinah itu banjir arak dan pecah belah barang-barang pualam-pualam tempat penyimpanan gelas-gelasnya itu dibandingi semua di mana? Di pasar-pasar, di jalan-jalan karena ada perintah dari Muhammad barangkali serbu Allahu Akbar gambarnya begitu ya ya <laughs> gambarnya begitu ya ayo pecahi semuanya kemudian masyarakatnya taat maka dipercayalah semuanya itu saya tanya sekarang Nabi Muhammad radikal lah apa Nabi Muhammad dikatakan radikal itu dakwah itu salah satu metode dakwah Nabi Muhammad perang dan mengangkat senjata Wah, oh, karena Muhammad berarti teroris. Apa begitu Islam? Enggak, itu salah satu metode dakwah yang ada pada tempatnya. Tempatnya gimana saat tersebut? Ya, coba kita misalnya gampangannya. Kalau orang kata, katanya itu orang harus lemah lembut kepada sesamanya, sesama muslim. Betul, Pak? Nah, jangan lemah lembut sama muslim. Maaf, maaf sekarang ya. Kalau misalnya Pak siapa namanya? Khairul Islam. Pak Khairul Islam. Islam. Masya Allah Pak Khairul Islam. Rumahnya dikunci, tiba-tiba ada maling masuk dan Pak Khairul ini belum tidur. Apalagi di depan Pak Khairul itu kok kebetulan ada tongkat kayu misalnya. Ya, terus ada maling masuk Pak. Kira-kira sama Pak Khairul akan malingnya itu? Dipukul. Ya, Kata malingnya, Pak maaf saya Islam. Kata malingnya, maaf Pak saya Islam. Saya dijak dialog saja, jangan dipukul. Masa gitu? Ya enggak, ya dipukul maling kan gitu kan ya. Punya hak Pak ini. Jadi bukan berarti kalau mukul itu pasti kasar, enggak gitu ngelihat situasinya. Betul? Betul enggak? Bukan berarti orang yang mukul, wah ini radikal. Nabi Muhammad juga mukul. Ya seperti contoh tadi itu ibarat Pak Sekhairul Islam tatkala keadaan semacam itu ya tidak apa-apa ya harus mogol. Kalau enggak justru malingnya yang bawa pisau kita yang dibunuh kan gitu ya. bila ini Nah, nih. Maka sesempatnya ya kita yang mogol duluan kan gitu kan karena dia penjara rumah kita. Jelas ya? Nah, itu salah satu uh, bukti bahwa mokol itu belum tentu kasar kan gitu ya mukul itu memukul belum tentu perbuatan negatif kasar jelek tidak tergantung dari tempatnya masing masing paham ya حتى إذا ma ما يوعدون man ad'afu nasiran wa aqallu adada sehingga Apabila mereka melihat adab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih lemah penolongnya dan yang lebih sedikit bilangannya. Maksudnya begini, kalau sudah mereka mati, ya orang-orang kafir itu mati, barulah mereka itu tahu. Ya walaupun dia kafir atau orang tukang maksiat, orang tidak mau sholat, orang tidak mau mengamalkan syariat ya itu nanti bakalan tahu nggak sekarang nggak waktu hidup kayak demikian ini tapi nanti tatkala sudah di kuburan bakalan tahu tadi ceramahnya adik kita Nur Huda kullu nafsin dha'iqatul maut pasti setiap jiwa itu akan merasakan kematian dan mati itu dekat mati itu dekat rumah di kuburan juga dekat dekat dengan kita pak coba orang waktu gede ini kuburannya di mana orang sini kerajaan ini ya apa ini kerajaan kuburannya di mana waktu gede berapa kilo dari sini satu kilo dekat apa jauh pak jauh mana dengan Mekah <laughs> ternyata dekat sudah menunggu kita dekat sempit gelap pengep Ya. Dekat kan? Kalaupun kita datang ke kuburan itu, antara kita dengan ahli kubur itu dekat. Berapa meter Pak? Cuman Pak, jarak kita? Satu meter, dua meter, dekat. Dekat sebenarnya Seperti saya dengan bapak-bapak ini kan, saya bicara, bapak-bapak dengar. Kan. Ya dah, dekat, karena dekat sekali. Jadi kematian itu dekat waktunya. Permasalahannya kita sudah siap mati apa tidak, Pak? Kadang kita ini siapnya itu siap hidup. Oh ya, ya gak tahu mati, gak bisa mati. Ya, kayaknya ada bisa mati. Coba non sewu bapak yang sepuh ini, Pak siapa yang sepuh ini Pak? Pak? Syafiun. Pak Syafiun ya. Bapak, maaf, maaf pertanyaan. Kalau sekarang tadi kan yang diceramakan tadi. Kalau misalnya Bapak ini saya beri kain kafan, maaf maaf ini loh contoh ya. Pak ini loh kain kafan satu. Sama tak beri. Pak ini loh uang 30 juta. Pilih mana Pak? Pilih mana Pak? Hah? Pilih uang 30 juta. Kayak hidup terus saja Yang dicari duit, duit, dan duit. Kenapa kok gak gini? Iya sih. Wong sebentar lagi saya ini akan mati. Saya pilih kain kafan. Ya gak? Luar biasa manusia ternyata tidak mau mati manusia ini. Ya, pokoknya hidup terus. Saya tanya sekarang. Di sini nih yang hadir ini. Yang hadir ini kan ada Pak sama Syafi'un yang usianya di atas 60 mungkin 70 lebih Pak 70. 70. Berapa? 84 Masya Allah 84 ya nah, tadi ya yang sudah kadung aja yang ceramah tadi itu namanya Nurul Huda usianya berapa? 16 yang ini 84 ini 16 saya tanya kepada antum semua pada panjenengan ya dulu mata maaf Dulu mana kira-kira matinya antara Pak Syafiun dengan Nurul Huda ini? Nah, ada yang bisa menjamin? Ada yang bisa menjamin dulu Pak Syafiun menurut akal manusia? Belum tentu. Belum? Kalau gitu saya tanya, kalau ditawari kita, apa itu Pak Syafiun, apa Nurul Huda, ditawarin, pilih mana? ini kain kafan untuk persiapan akhirat, ini uang 50 juta, pilih mana? Sama dipilih. Goro pak. Sampai yang dikirimi kain kafan pasti ngamuk deh pak. Betul. Coba besok saya paket ya. Uang itu anonit pak. Gimana? Anonit uang itu. Nonot. Oh nonot. Nah semuanya ketok. Oh nyekel. Iya, ya. Realita di masyarakat. Kalau saya transfer uang kepada panjenengan, saya kirim lewat amplop 50 juta. Saya kirim lewat pos dari Lutfi Basori misalnya. Ini ada Pak Santuri. Dari Lutfi Basori untuk Pak Santuri. Waduh, saya yakin minimal cerita kepada keluarganya. Minimal cerita kepada keluarganya. Alhamdulillah saya dapat hadiah uang 50 juta. Ya, itu keluarganya. Kalau tidak kuat bisa cerita sama teman saya kantor. Betul Pak ya, kalau tidak kuat. Kalau tidak kuat lagi saya kampung dengar. Wah, Alhamdulillah saya dapat rezeki. Alhamdulillah. Besok lusa saya kirimi paket kain kafan. Apa yang terjadi? mana? mana tidak marah kenapa sih dibuatkan mati ya marah padahal maksud saya tidak demikian tak kasih uang 50 juta saya kasih kafan tujuannya biar ingat akhirat saya katakan uang 50 juta itu apa tidak bisa dibawa ke kuburan kalau kain kafan bisa dibawa ke kuburan pertanyaannya sekarang mau hidup berapa lama di dunia ini 80 Tiga tahun, 84 tahun, sebut saja Pak Syafion ini diberi usia panjang sampai 120 tahun misalnya. Amin. Berarti 70 lebih. Gimana? 70 lebih. Sekarang? 70 lebih. Kalau diberi usia 120 tahun, susah. Nanti diranjang, dong, tidak mati-mati, ya repot. Betul, Pak? Sakit, sini sakit, susah. Makanya kalau ulang tahun nggak bisa minta doa, nggak usah pak. Panjang umurnya, repot Saya masih sakit nggak susah. Udah oh, susah ya? Alhamdulillah kan begitu gitu. Soalnya lama hidungnya sudah ya. Kelebihan. Sakit nggak susah, kembang nggak susah. Gitu ya, alhamdulillah. Orang dikirimi kain kafan marah kadang-kadang. Padahal kain kafan itu mengingatkan kita kepada akhirat. Maksudnya, eh, kamu tak kirim kain kafan untuk apa? Kamu ibadah. Karena sebentar lagi kamu juga akan dikorong, maaf, akan dibungkus dengan kain kafan. Sebentar lagi. 100 tahun itu sedikit, Pak. Hitungan dunia sedikit. Di kuburan nanti, kalau hari ini kita mati, dibungkus kain kafan, kemudian dikubur, setelah itu ditinggal oleh keluarganya, maka sendirilah kita di kuburan menunggu kiamat. Saya tanya, kiamat kapan datang? Walau alam, pingin kapan? Pingin besok. Pasti setiap orang menginginkan, janganlah seribu tahun lagi aja, ya deh. Jangan kiamat-kiamat dulu, kasihan anak saya, kasihan cucu saya belum menikah. <laughs> Jadi, yang dipikirkan kan itu manusia ini. Ya, kasihan ini dan ini masih, betul Pak? Ya. Akhirnya kepingin kiamatnya seribu tahun lagi kan gitu. Saya tanya, gak kasihan sama yang mati-mati di kuburan. Menunggu seribu tahun pak. Betul. Inilah manusia. Kalau urusan dunia dicari, tidak berhenti, berhenti. Tapi urusan akhirat ditinggal pak. Coba nyata ini, nyata ini pak. Yang kerja, kita berangkat kerja mulai jam berapa? Umum ini jam berapa kerja jam berapa? Jam berapa Pak? Jam 7. Pulang jam berapa? Umum di Indonesia ini. Jam 4. Berapa lama itu Pak? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Kerja cari duit 10 jam. Itu kantor loh ya. Kalau kerjanya di rumah sendiri lebih lama lagi ya ya buka toko buka ini sampai malam kadang-kadang ya 10 jam pak saya mau tanya salat kepada Allah berapa jam paling paling lima menit paling paling lima menit gitu minta surga tidak mau neraka masih ingat ada cerita ini ya ada tukang becak ya misalnya dari mana ini dari waktu Gede ke Kerajaan ini ya? ya dari Kerajaan sini ke ujung jalan sana perapatan apa itu jalan raya itu ya berapa pak kira-kira kalau becak naik berapa sebut lima ribu sebut saja lima ribu sudah ini tukang becaknya sudah biasa lima ribu tapi ada yang naik nawar pak becak pak sampai pojokan sana Ya, lima 5000. Waduh, jangan lima ribu Pak. dua ribu saja. Oh, jauh ini. Ya tapi dua ribu saja lah, Setelah langganan kok ribu saja ngotot. Akhirnya sama tukang becaknya, ya sudah naik. Sudah naik. Akhirnya sama tukang becaknya dibawa jalannya laju, cepat. Katanya yang naik tadi, "Pak, kok gini, Pak? Ya takut jatuh, Pak." Jawab sama tukang becaknya, ribu minta selamat." <laughs> 2000 minta nah, selamat. Ya dah. Sama kita juga gitu. Sholat cuma sejenak deh, sebentar deh. Yang lain tuh kerja, kerja, kerja. ngumpulkan dunia. Dunia tidak dibawa ke kuburan. Yang dibawa ke kuburan itu adalah ibadah. Mestinya, mestinya ini ya. Kalau 24 jam itu minimal 12 jam untuk ibadah, 12 jam untuk bekerja. Tapi unik manusia ini. Setelah bekerja pulang jam 4 capek. Setelah itu cari hiburan. Hiburannya nonton TV sampai jam setengah sembilan. Habis itu ngantuk, tidur sampai pagi lagi. Kapan ibadahnya? Waktu tiduran Eh, kapan ibadahnya? Itulah manusia. Maka itu di dalam ayat yang lain dikatakan Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu rugi. Jadi manusia itu rugi. Illalladzina amanu wa sholihat solihat kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa bis sabr yang selalu ingat mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. yang gimana maksudnya? Sabar untuk menjalani agama. Itu maksudnya. Saya lanjut Kul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi ahada. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat atau Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu atau masanya panjang. Waktu itu Nabi Muhammad juga memberikan eh, ancaman-ancaman seperti tadi saya katakanlah kurang lebihnya demikian. Kalau kalian hanya mikirin dunia saja, rugi nanti akhiratnya, rugi itu kuburan. Apalagi di kuburan ada siksa, apalagi besok di akhirat ada siksa. Itu orang kafir mengatakan, kapan itu siksanya akan terjadi? Nantang orang kafir. ini. Bukan tambah takut, tapi tambah nantang. Kapan ya Muhammad wes? Aku kepingin tahu kapan siksa Allah. Nabi Muhammad mengatakan diajari oleh Allah katakan ya Muhammad aku nggak tahu apakah datangnya itu cepat atau datangnya lambat apakah besok besok atau sekarang seperti kita juga demikian sudah diingatkan semacam demikian ditanya eh kalian kepingin tahu nggak kapan azab Allah kapan ada kuburan kapan itu kegelapan kapan kapan dan kapan yang tadi disampaikan tentang masalah kehidupan kubur sama-sama tidak kalau tanya saja, sak majelis ini ada yang tua, ada yang muda, yang mati mana duluan juga tidak tahu. Jangan dikatakan yang tua pasti mati duluan, enggak. Zaman sekarang enggak demikian ya. Anak muda itu banyak yang mati, bahkan kadang-kadang lebih banyak yang muda daripada yang tua. Apa buktinya? Trek-trekan mati, mendem mati. Ini tua-tua enggak mungkin mendem. bosan misalnya. Ya, sih banyak-banyak mendem siapa? Anak muda-muda mati. Oplos. Oplos mati dan segala macam. Ya. Tadi kan kita baca ada di koran itu ada anak muda kelas 3 SMP ya, loncat dari mana tower. Ya, gara-gara apa? Gara-gara kepingin pacaran gak keturutan katanya. Ya, anak muda masih ya. La haula wala quwata illa billah. Kata yang tua, kalau aku udah perlu pacaran, soalnya aku sudah punya anak cucu katanya gitu. Nah, ya. Lah ya. makanya jadi luar biasa. Jadi sekarang nggak ada batasan mati itu harus kuat dulu nggak ada. Yang kecelakaan, kecelakaan ini, kecelakaan segala macam, mobil, ya, tabrakan banyak. Yang bayi mati loh banyak. Nah itu itu ya. Jadi kita tidak tahu kapan itu kejadiannya, kapan dan janji Allah itu pasti akan datang. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia adalah Tuhan. Allah maksudnya yang mengetahui yang gaib. Maka dia Allah tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang yang gaib itu. Ya sudah itu rahasia Allah. Kapan kita mati, kapan kita dipanggil, kapan kita menempati. Sebagaimana tadi diceramakan apa tadi? Kalau kita di rumah sekarang apa? Tidurnya di atas kasur, tapi sebentar lagi kita tidur di tanah. Ya enggak? Kalau kita di rumah ditemani goleng, tak lagi ditemani apa? Dut, apa itu Cacing dan ya, apa itu ya? Cacing dan apa namanya? Ulat, ulat dan cacing itu yang akan menemani kita. Kapan itu waktunya? Sebentar. Kata orang Arab, kullu atin gorib. Segala sesuatu yang akan datang itu gorib. Pasti waktunya dekat. Wong kiamat saja itu dikatakan dekat dari kiamat. Zamannya Nabi hidup itu dekat dari kiamat. Padahal kita ini generasi keberapa setelah Nabi? Ya, Nabi hidup di tahun kalau tahun Hijriah berarti tiga seribu berapa? 571 satu enggak yang hijriah itu ratus berapa sana 1436 sebut saja itu hijrah nabi loh ya iya. hijrah nabi bukan usia nabi hijrah nabi saja sudah 1436 tahun yang lalu itu dekat kiamat lah kita ini zamannya apa? Zamannya koret-koret. Sudah dekat sekali dengan kiamat. Zaman Nabi gitu Sudah dekat kiamat. Apalagi zaman Ki. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min ba'di bainihi illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada kecuali kepada rasul yang diridhoinya yang dikehendaki Allah maka sesungguhnya dia Allah mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka bumi dan di belakangnya maksudnya demikian Allah hanya Allah saja yang mengetahui urusan yang goib, goib, urusan kiamat, urusan di kuburan yang kita tidak tahu urusan apa saja yang apa saja yang bakalan terjadi hanya Allah yang mengetahui kecuali kepada orang-orang yang digendaki yaitu sebagian para rasul maka sebagian para rasul itu tahu kejadian ada di kuburan tahu walaupun beliau masih hidup suatu saat Nabi Muhammad SAW jalan ketemu kuburan Ringkas cerita Nabi Muhammad mengatakan kasihan orang ini diadab di dalam kuburan. Kemudian beliau minta pelepah korma dan ditancapkan di atas kuburan tersebut dengan harapan selagi pelepah korma itu masih basah akan memberi syafaat kepada penghuni kubur. Nabi Muhammad diberitahu semacam itu. Ya, itu orang-orang yang tertentu. Dia alamang kodab ablahu risalati rabbihim wa halto bima wa kulla syai'in adada supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya sedang sebenarnya ilmu-ilmu Allah meliputi apa dan meliputi apa yang ada pada mereka dan dia Allah menghitung segala sesuatu satu persatu maksudnya ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang mampu untuk menghindar dari uh, pemahaman atau ilmunya Allah. Apapun yang kita lakukan, mau sembunyi, mau di mana saja, ya. Bahkan dalam hadis dikatakan sampai andai kata, andai kata ini ada semut kecil hitam di kegelapan malam berada di batuan yang sangat besar, si semut sendirian jalan itu tetap di dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan mengatakan saya akan sembunyi. Saya akan sembunyi dari intaian Allah. Oh, mungkin. Tidak mungkin. Apapun yang kita lakukan, itulah yang akan kita dapatkan besok di uh, akhirat sebagai balasannya. Kalau kebaikan, maka kita akan dapatkan pahala. Tapi kalau kejelekan, apa saja yang kita sembunyikan, maka kita akan eh, mendapatkan balasan dosa atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa mengingatkan kita. Eh, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.